Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembahasan eh, kewajiban-kewajiban yaitu yang menjadi <clears throat> tugas seorang muslim empat hal yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam bagian awal risalah beliau usul asalasa yaitu kewajiban untuk berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar. Maka pada poin yang keempat beliau mengatakan asobru alal adza fihi itu bersabar dalam menghadapi gangguan di dalamnya. Ya, tentu saja kesabaran di sini ya memiliki makna yang lebih khusus terkait kesabaran yaitu seorang yang berdakwah di samping dia bersabar dalam beramal dan menuntut ilmu. Sebagaimana kita ketahui, jalan dakwah adalah jalan yang penuh dengan perjuangan, sehingga seorang dai hendaklah bersabar sebagaimana para rasul dahulu bersabar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan terkadang kita menjumpai berbagai macam bentuk gangguan, cemoohan, celaan, kepada para dai dan ini adalah ya, salah satu sunnatullah tidaklah seorang itu membawa dakwah Islam dakwah tauhid kecuali dia akan menghadapi gangguan dan rintangan maka wajib bagi seorang dai untuk bersabar ya ketika menjalankan dakwahnya dan mengikhlaskan amalnya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan bukan dalam rangka mencari ya eh, pujian atau mencari kedudukan di mata manusia. Maka hendaklah eh, seorang yang berdakwah menghiasi dakwahnya dengan kesabaran. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.